TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Hei, pasukan besar Indra Prasta datang menyerang. Hei, Prasta menyerang. Bersiaplah kalian. berhenti. Siapa kau? Ah, siapa kau? Hmm? saya adalah pasukan Indraprasta menyerang dengan beberapa kerajaan yang menjadi sekutunya. Uh, Agaknya dia adalah petugas sandiku. Hmm, celaka sekali. Apa yang harus kulakukan? Melapor pada Baginda yang saat ini sedang menjalankan upacara suci. Oh, aku, aku harus segera memerintahkan menutup gerbang dan menarik pasukan-pasukan untuk menjaga gerbang kota raja. Oi, kumpulkan para perwira. Aku tunggu mereka di gerbang kota raja. Dan sebagian dari kalian, ikutlah aku menjaga gerbang. Ayo! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Antum Wulan, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, Juni sebagai Kisura Praba, Ape Burhan sebagai Panglima Pakih, Bruce sebagai Raden Setakli, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Bambang Jeger sebagai Dampu Awu, Kasdu Dewa sebagai Perwira, Mogan sebagai Kipandu Pancana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Pasukan Indra Prasta telah tiba di perbatasan Galuh. Fajar telah menyingsing dan Prabu Sora telah memerintahkan Raden Kuda Amoksa untuk bersiap-siap. Matahari sudah cukup terang. Marilah kita berangkat. Siapkan seluruh pasukan Adirangga. Baik, Kakang Prabu. Tunggu dulu. Beritahu Suraprabha agar menambah jumlah pasukan Sandi. Aku tidak ingin serangan ini sampai diketahui oleh Galuh. Abad habis semua prajurit Galuh yang dijumpai di desa-desa dalam perjalanan menuju kota raja. Aku tidak ingin ada seorang prajurit yang lolos memberitahukan serangan kita. Jangan khawatir, Kakang Prabu. Ki Prapangkara dan Ki Pandu Panjana sudah mengerti sepenuhnya dengan tugas mereka. Bagus. Jika demikian, perintahkan sekarang juga pasukan pembuka jalan untuk berangkat. Dan beberapa saat kita akan menyusulnya. Baik, kakak darah yang merupakan awal dari penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Tahukah ayah Anda, berapa banyak wanita-wanita yang akan menjanda? Berapa banyak anak-anak yang akan kehilangan bapaknya? Apa yang akan terjadi dengan keluarga mereka? Ya, memang demikianlah adanya sebuah perang. Hal seperti itu tidak akan dapat dihindari. Tapi Ayahanda dapat menghindarkan diri. Ayahanda dapat melepaskan diri dari salah seorang penyebab malapetaka itu. Tinggalkanlah tempat ini. Pergilah menjauh. Jangan mengkhawatirkan diri saya. Saya akan dapat menyelamatkan diri saya. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak akan mundur dari perang yang memang sudah kukendaki. Aku harus menjadi salah seorang yang mempunyai andil besar dalam penyerangan ini. Aku harus membalaskan semua sakit hatiku pada laki-laki itu. Pada laki-laki yang telah menghancurkan keluargaku. Saya, saya telah mendengar semuanya, Ayahanda. Saya telah mendengar pengakuan Ibunda pada Prabu Sama. Ibunda mengakui bahwa semua itu adalah kesalahannya. Ibundalah yang telah menggoda Baginda Sana. Keduanya kini telah menyadari kesalahannya. Dan lagi, pembalasan dendam yang ayahanda lakukan adalah tidak benar. Tinggalkanlah pasukan ini. Tunggulah saya di Gua Lara. Saya akan menyusul ayahanda ke sana bersama dengan ibunda. Oh, Kakang Rangga. Kukira sudah saatnya pasukan besar ini bergerak. Pasukan pembuka jalan telah meninggalkan tempat ini beberapa saat yang lalu. Iya. Kukira juga demikian, Surabrapa. Perintahkanlah pasukan untuk berangkat. Baginda sudah menunggu-nunggu saatnya. Oh, baiklah Kakang Rangga. Oh, bersiaplah kita segera berangkat. Oh, bersiap. Kita segera berangkat. Yeay. Ayahanda, ingatlah sebelum semuanya menjadi kenyataan, Janganlah menjadi salah seorang penyebab malapetaka itu. Maafkan aku, Anting Bulan. Pertemuan ini sungguh teramat menyentuh hatiku. Aku berterima kasih pada kemurahan Dewata. Tapi di luar itu semua, aku tetap seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang pantang martabatnya diinjak-injak. Pagar ayunya dirusak oleh seseorang. Sepasukan prajurit akan menjagamu di dalam kereta perbekalan ini. Duduk tenanglah di situ. Aku akan menjagamu dari gangguan siapapun juga yang hendak mengusikmu. Sekalipun itu Baginda Prabu Sora. Oi! Ayo maju semua! Hei, maju! Tombak di depan barisan penyerang dari Indra Prasta, sekelompok laki-laki dengan mengenakan pakaian beraneka ragam memasuki sebuah desa yang cukup besar. Ah, bersiaplah dan pasang mata kalian semua. Jangan biarkan sepasang mata pun yang mencurigai kelompok kita untuk tetap hidup. Hal tersebut akan dapat membahayakan rencana besar kita. Hmm, lihatlah itu. Di depan ada empat orang pengawal desa. Hmm, seorang prajurit garu. Bersiaplah. Jangan berikan kesempatan mereka untuk berbicara banyak. Baik, Kakang. Hmm, itu. Mereka mendekati kelompok kita bersiaplah. Hei, berhenti dulu. Hei, berhenti dulu. Hei, eh, siapa kau? Iya. apa ini? Baris kau pakai batu-batu segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Pasukan Sandi yang bertugas untuk membuka jalan menuju kota raja melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Lima orang penjaga desa itu mendapat serangan tiba-tiba hingga tak dapat lagi mengerti sebab sebabnya Setelah lima penjaga desa itu terkapar tak berdaya, Oh, bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Pasang mata kalian terus. Perhatikan seragam prajurit Galuh maupun petugas-petugas sandi mereka. Ayo terus berangkat. Jalan telah dibuka. Rombongan barisan Indra Prasta telah memasuki desa tersebut dan kemudian terus berjalan tiada henti menggilas mayat-mayat prajurit Galuh yang tidak sempat lagi untuk disingkirkan bagikan air bah bergerak perlahan-lahan tidak henti. Seluruh pasukan Galuh yang berada di desa-desa kecil dan besar, pinggiran kota yang dilalui oleh barisan pemberontak Galuh dan para sekutunya, menyadari akan hadirnya sebuah malapetaka. Karena itu, setelah berlalu barisan pemberontak, mereka berkemas-kemas dan meninggalkan desa mereka. Meninggalkan keramaian pesta yang baru saja mereka persiapkan. Pesta besar untuk merayakan perkawinan agung. Perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi dengan laki-laki yang menjadi pilihan hatinya. Sementara Kerajaan Galuh ketika matahari semakin meninggi. Beberapa saat lagi upacara perkawinanku akan dimulai, Kakang Seta. Iya. Apakah Kakang belum juga mendengar berita tentang adik Wulan? Hmm. Belum, Adik Abuk. Mungkin adik Wulan mempunyai persoalan penting yang menyangkut masalah keluarganya. Tapi percayalah, dia pasti akan meluangkan waktunya untuk menghadiri uh, setidak-tidaknya pesta perkawinan kau, Adi Abu. Ya. Alangkah akan sangat berbahagianya aku jika pada saat upacara suci itu dia hadir bersama-sama kalian. Ya. Walaupun terlambat, adik Ulan pasti akan hadir. Ya. Aku aku khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, Kakak. Aku khawatir adik Wulan mendapat kesulitan. Sementara aku di sini bersenang-senang dalam perayaan besar seperti ini. Adi Awu, janganlah berpikiran yang tidak-tidak. Kakang Seta sendiri pernah mengatakan bahwa kepandaian adik Wulan saat ini jauh melebihi kemampuannya. Bahkan, ya, mungkin melebihi yang guru sendiri. Bukan begitu, Kakang Seta? Hmm, iya, hmm. benar Awu. Karena itu, kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Tuan, tuanku malu kadang bau. Hmm, kau bukalah pintu itu, Adisaka. Baik, kakak. Ada apa, pengawal? Uh, ah, seorang laki-laki tua dari padepokan gua larang ingin menemui tuanku Maloka Adam Puawu. Eh. Apakah tuanku berkenan untuk menemuinya? Pastilah itu Eyang Guru. Biar aku menemuinya di luar. Eh, tunggu dulu Adiawuk. Biarlah kami yang menjemput Eyang Guru kemari. Kau adalah calon pengantin. Masakan akan keluar dari tempat ini, Adiawuk. Sebentar lagi tentu akan dimulai upacara itu. Uh, uh, tapi Kakang, Kakang saya benar. Biar kau tunggulah di sini. Kami akan menjemputnya. Kedatangan gurunya Resi Wanayasa cukup menghibur dan mengobati sebagian dari kekecewaan Dampu Awuk atas ketidakhadiran Antingulan adiknya. Sementara itu, suasana dalam istana semakin menjadi ramai dan semarak. Di luar istana pun, di jalan-jalan utama maupun jalan-jalan kecil di kota raja, tidak lepas dari suasana kegembiraan. Kencana dan Permaisuri telah berada dalam kuil Siwa Agung. Keduanya telah bersiap-siap berdiri di kiri kanan patung besar Siwa Agung, menunggu kedua calon pengantin yang kini telah bersama-sama menuju kuil Siwa Agung, diiringi para tetua pemimpin upacara perkawinan. Boleh burung terbang sesuka hati. Boleh babi menyuruh ke sana sini. Hujan datang boleh diharap. Angin bertiup boleh ditunggu. Akan tetapi, segala yang terjadi di dunia adalah karenanya. tengah kegembiraan pada saat upacara suci akan berlangsung, tiba-tiba di pintu gerbang kota raja dikejutkan dengan derap seekor kuda yang memasuki kota raja. Dan penunggangnya adalah seorang prajurit Sandi Galuh dengan tubuh yang dipenuhi oleh beberapa anak panah. Prajurit itu memasuki kota raja sambil berteriak-teriak membuat kegemparan di sepanjang jalan yang dilaluinya. datang menyerang. Oi, Indra Prasta menyerang. Bersiaplah kalian. Kecemasan itu terus merabat secara cepat bersamaan dengan lajunya kuda petugas Sandi Galuh. Dan ketika tiba di gerbang istana, prajurit Sandi itu masih saja memacu kudanya. Siapa kau? Hmm? Saya adalah pasukan Indraprasta menyerang dengan beberapa kerajaan yang menjadi sekutunya. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok garuk terus? Gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Anu. sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Albi Farma. Oh, agaknya dia adalah petugas sandiku. Hmm, celaka sekali. Apa yang harus kulakukan? Melapor pada Baginda yang saat ini sedang menjalankan upacara suci. Aku harus segera memerintahkan menutup gerbang dan menarik pasukan-pasukan untuk menjaga gerbang kota raja. Oi, kumpulkan para perwira. Aku tunggu mereka di gerbang kota raja. Dan sebagian dari kalian, ikutlah aku menjaga gerbang. Ayo! Tuan Pagi. Oh, kau perwira penjaga gerbang. Apa yang telah terjadi? Hamba mendengar berita dari petugas sandi itu. Dan sebelum kami mengambil tindakan, tiba-tiba masuk lebih dari 500 orang pengemis tongkat merah. Dan dengan tanpa banyak bicara menutup gerbang Raja. Dan uh, memang sesungguhnya lah, hamba melihat barisan penyerang yang mendatangi kota raja. Hmm, bagaimana? Apa kau dapat mengira-ngira jumlah mereka? hamba uh, uh, hamba khawatir tuanku. Hmm, agaknya jumlah penyerang itu besar sekali, melebihi jumlah pasukan yang ada dalam kota raja ini. Heh, benarkah demikian? Oh, biarlah aku melihat ke sana. Kau teruslah masuk ke dalam. Beritahukan Baginda. itu perwira penjaga gerbang kota raja memasuki istana dan menuju kuil Siwa Agung. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di kerajaan Galuh? Apakah Prabu Sana berhasil menghalau para pemberontak? Dan bagaimanakah dengan kisah Anting Wulan, Raden Purbaya dan Dapu Awuk? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.